Wa dhahaba ila hadis jam'u ahli sunnah wal hadis. Dan berpegang dengan hadis kemarin itu sekian para ulama. Berpegang dengan hadis itu untuk menunjukkan adanya adab kubur. Jam'u ahli sunnah atau jami'u ahli sunnah seluruh ahli sunnah dan ahlul hadis. Walau syawahid dan hadis tersebut memiliki pendukung-pendukung. Hadis-hadis lain yang menunjukkan tentang adanya adab qabr. Bahkan dalam kitab-kitab sahih. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma' qar'ani 'alihim fayatihi malakan fayuqa'idanihi فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من من الجنة فيراهما جميعا Kata Nabi SAW seseorang setelah diletakkan di kuburnya kemudian berpaling daripadanya semua sahabat-sahabatnya dalam keadaan dia mendengarkan langkah-langkah mereka fayatihi malakat tiba-tiba datang dua malaikat fayuqaidanihi didudukkan oleh dua malaikat tadi fayakulani lahu Keduanya berkata kepadanya, "Ma kunta taqul?" Apa yang kau katakan tentang orang ini? yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, maka mereka berkata, "Asyhadu, aku mempersaksikan bahwa dia adalah Abdullah wa Rasul." Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan kepada orang beriman tadi, "Undur ila maq'adika." Lihatlah tempat dudukmu dalam neraka, Allah ganti dengan tempat dudukmu di dalam surga. Fayarahuma jami'a. Maka keduanya melihat tempat duduk tersebut. Kalau Qatadah, berkata Qatadah, "Waruwiya lana dan diriwayatkan pula kepada kami anahu yufsahu lahu fi qabrih. Diriwayatkan kepada kami bahwasanya kemudian diluaskan kuburannya. Wadakara al hadis dan sebutkan hadisnya. Ini mendukung dari apa yang sudah dibahas dalam hadis sebelumnya. Bahwasanya ada pertanyaan di kubur dan ada berita gembira dan ada diluaskan tempatnya dan itu cukup sebagai masalah Eh, kebahagiaan kubur atau azab kubur. Syahid berikutnya dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa beliau pernah melewati dua kubur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi bersabda, Innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani ki kabir. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidaklah diadab karena sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastabri minal baul Adapun salah satunya karena tidak tidak bersih dalam buang air. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lain karena berjalan dengan membawa namimah, mengadu domba. Fada'a bi jaridatin ratbatin fashaqqaha nisfain. Kemudian Nabi mengambil daun korma yang masih hijau kemudian dibelah dua kemudian ditancapkan yang sebelah ke kubur yang ini, yang sebelah ke kubur yang sana. Kemudian berkata, la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga meringankan keduanya selama daun ini belum kering. Para ulama membahas tentang masalah jari dan ratbah daun daun kurma yang masih hijau ini bukan karena daunnya kemudian jadi ringan. Kemudian kita tiru setiap kuburan yang ditancap dengan daun itu disayakan akan menjadi ringan. Kemudian impor daun-daun kurma dari jauh sama sekali tidak ada masalah. Bukan itu kaitannya. Tapi kaitannya adalah dengan doa Rasulullah SAW. Meminta kepada Allah, ya Allah ringankanlah keduanya. Tetapi karena yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya Allah lebih tahu tentang orang tadi. Apakah pantas diadab atau tidak pantas diadab? Oleh sekadali. Siapa yang lebih tahu tentang itu? Allah Subhanahu wa taala. Mohon Nabi meminta hanya sebatas daun ini masih hijau saja. Berarti tadi hanya sekedar masa diringankannya. Dan itu sudah cukup sebagai rahmat. Cukup sebagai rahmat yukhaffaf anhuma malam yaibasa. Diringankan pada keduanya selama daun ini belum kering. Setelah kering kembali seperti semula. Tidak ada seorang sahabat pun yang memahami bahwa itu adalah perkara yang menjadi contoh untuk ditiru. Mereka tancapkan pelepah korma pada kuburan-kuburan mereka. Tidak ada. Mereka semua paham bahwa itu adalah khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala dikatakan wa fi sahih Abi Hatim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qubira ahadukum al insanu atahu malakan kalau dikubur salah seorang kalian atau dikubur seseorang manusia maka akan didatangi oleh dua malaikat aswadan azraqan yang hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hitaman <laughs> li ahadihima yuqal li ahadihima al munkar walil akhar al nakir yang dipanggil dengan nama salah satunya dengan munkar dan yang lain dengan nakir Wadakar al hadis dan sebutkan hadisnya secara lengkap. Itu pun sebagai pendukung adanya pertanyaan di kubur dan adanya azab kubur. Wa qad al-akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi thubut azab al-qabr. Dan karena banyaknya hadis-hadis yang saling dukung mendukung, maka dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa masalah adab kubur ini sudah mutawatir. Mutawatir riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang subut adab al-qabr, tentang adanya adab kubur wa na'imihi dan adanya kenikmatan kubur. Liman kana lidzalika ahlan, tentunya bagi mereka yang memang pantas untuk mendapatkan adab kubur, dan yang pantas untuk mendapatkan nikmat kubur. Dan juga mutawatir riwayatnya tentang adanya soal al-malakai. Tentang adanya pertanyaan dua malaikat. Al-munkar wa nakir. Fayajib i'tiqadu subuti dhalik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengimani adanya adab kubur. Wal iman bihi. Dan wajib beriman dengan adanya adab kubur wala natakallam fi kaifiyatih tetapi kita tidak membicarakan tentang kaifiyahnya kayak apanya sebab rincian kaifiyahnya tidak ada seorang pun yang tahu karena alam barzakh bukan alam dunia alam barzakh tentunya berbeda dengan alam dunia dimensi yang lain yang bukan dimensi kita maka barakallahu fikum apapun <laughs> yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah pasti benar. Dan kita katakan aman nabihi kullun min inda rabbina. Aman nabihi kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari Rabb kami. Hanya saja masalah kaya apanya wallahu taala a'lam. Id laisa lil aqli wuqufun ala kayfiyatihi. Karena akal tidak bisa memikirkan tentang kaifiahnya likaunihi la ahda lahu bihi fi dar <clears throat> karena tidak ada wujudnya di alam kita maka tidak bisa ditebak nggak bisa diperkirakan nggak bisa digambarkan mungkin begini mungkin begitu karena tidak ada wujudnya di alam kita alamnya berbeda dengan alam kita wasyara la ya'ti bima tuhiluhu al Dan syariat tidak datang untuk memaksakan akal pada perkara yang mustahil. Tidak. Akal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai perkara-perkara yang zahir sedangkan yang selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perkara-perkara yang gaib yang akal tidak bisa memikirkannya, kita katakan wallahu taala a'lam. Bagaimana itu bentuk adabnya? Wallahu taala a'lam. Akal kami terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan berita Allah pasti benar. Kayak apa? Tidak tahu. Karena tidak diberitahu. Kalau diberitahu, kita tahu. Kayak apa adab kubur? Begini adab kubur. Ditanya orang tadi, setelah dia tidak bisa menjawab, maka dihimpit oleh bumi. Sampai rusuk-rusuknya bersilangan. Dipukul dengan pukulan dari besi. Sehingga dia menjerit dengan suara yang didekar oleh seluruh makhluk. Kecuali manusia dan jin. Loh kok kamu tahu? Karena diberitakan dalam hadis. Yang diberitakan dalam hadis, Arafnahu. Rincian yang tidak diberitakan, Wallahu ta'ala alam. Kalau kita gali kuburannya, kita lihat, mungkin kita tidak lihat apa-apa. Tetapi alam barzakh adalah alam yang bukan alam kita. Yang pasti ucapan Allah pasti benar, ucapan Allah salam pasti benar. Walakinnahu qad ya'ti bima tuharu fihi al-uqul. Tetapi kadang-kadang ada perkara-perkara yang wajib diimani tetapi akal belum bisa memahami. Tuhar fihi al-uqul. Dari kata hayran. Yani tidak bisa memahami akal. Gimana itu kejadiannya? Wallahu taala alam. Fa inna audar ruh ila jasadi laysa ala al-wajhi al-ma'hud fi dunya. Karena kembalinya ruh ke dalam jasad di alam barzah berbeda dengan bergabungnya roh dengan jasad di dunia. Katanya dibangkitkan. Katanya diberi ruh. Berarti hidup lagi dong. Kalau hidup lagi, kenapa kita tidak gali, kita suruh pulang ke rumah? Ini katanya para munkir al-qabr. Para pengingkar-pengingkar sunnah yang memengkari adab kubur, mereka membuat olok-olok berita Rasulullah SAW. Menjadikan berita Nabi alaihissalatu wassalam sebagai bahan tertawaan. Kalau memang ruhnya kembali lagi, berarti hidup lagi dong. Kalau hidup lagi, maka kenapa nggak kita ajak keluar saja? Kita ajak pulang ke rumah. Ini kurang ajar. Bagaimana menjawabnya? Bergabungnya ruh dengan jasad. Apakah selalu seperti sekarang ini kita di dunia? Kenapa? Kamu nggak ajak janin yang tiga bulan di perut ibunya, ajak main keluar. Kan hidup dia. Dia kan hidup, ada ruhnya bergabung dengan jasad. Ada jasadnya, ada ruhnya. Dan dia bergabung. Kenapa? Nggak ajak main saja, main bola. Eh, kira-kira apa jawaban mereka? Ya kan lain kehidupan di janin dengan kehidupan kita di sini. Dia kan masih belum lemah, masih begini, masih begitu. Demikian pula bergabungnya ruh dengan jasad dikubur tidak sama dengan bergabungnya ruh dengan jasad seperti kita ini. Tak sama. Adapun jasadnya disebutkan oleh Rasulullah SAW akan rusak dan tidak tersisa kecuali ajabud danab satu tulang kecil yang minhu rukiba wa minhu bu'iza Oka makala SAW. yang dari tulang kecil itulah diciptakan dan kemudian dari tulang itu pula dibangkitkan yawmul qiyamah. Qanibirin azakumullah. Dan yang paling sempurna bertemu ruh dengan jasad adalah nanti yaumul qiyamah. Ketika benar-benar dibangkitkan semua tulang belulang menyatu kembali dengan dagingnya dan seterusnya sampai kemudian dibangkitkan dengan lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Di dunia mereka orang-orang beriman tidak sanggup untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihi salam bahwa nabiun mursal tidak sanggup <laughs> untuk memandang wajah Allah SWT. Tetapi nanti ketika manusia dibangkitkan dan orang-orang saleh dikumpulkan dalam surga, mereka akan memandang wajah Allah. Kok mampu? Kok bisa? Jawabannya sama. Bahwa bertemunya ruh dengan jasad berbeda-beda keadaannya. Bertemunya ruh dengan jasad di janin tidak sama bertemunya ruh dengan jasad di dunia. Bertemunya ruh dengan jasad di dunia tidak sama dengan bertemunya ruh dengan jasad di kubur, di alam barzah. Berkumpulnya ruh dengan jasad di alam barzah tidak sama dengan bertemunya ruh dengan jasad di akhirat nanti. Mana yang paling sempurna? Yang paling sempurna adalah nanti di akhirat ketika mereka masuk ke dalam surga. Qala Dikatakan oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bal tu'adur ruh ilaihi i'adatan ghairal al-i'adatil ma'lufa fid dunya. Bahkan dikembalikannya ruh ke dalam jasad. Dikuburnya bukan seperti bergabungnya ruh dengan jasad di dunia. Tidak sama. Farruh laha bil badani khamsatu anwa'. Maka ruh bergabung dengan badan ada lima jenis minata'alluq mutaghayyiratul ahkam masing-masingnya berbeda hukum-hukumnya masing-masingnya berbeda sifat-sifatnya apa saja lima itu yang pertama ahaduha ta'alluquha bihi fi batnil ummi janinan yang pertama bergabungnya roh dengan jasad di perut ibu. Di perut ibunya. Janinan dalam keadaan janin. Beda nggak dengan pertemuan roh dengan jasad di dunia? Beda. Kamu dimasukkan ke air kelelep. <laughs> Dia enggak. Berenang terus di situ. <laughs> Kayak kecebong. Hah? Enam. Berbeda hukumnya. Di sini berbicara di perut belum berbicara, belum nangis. Ya. Apalagi? Ya. Masih banyak perbedaan-perbedaannya. Ya. Asani ta'alluquha bihi ba'da khurujihi ila wajhil ard. Yang kedua, bergabungnya roh dengan jasad ketika sudah keluar ke dunia. Seperti kita sekarang ini. Asalis ta'alluquha bihi halan naum. Yang ketiga, bergabungnya ruh dengan jasad ketika tidur. Dibahas oleh beberapa orang. Orang tidur itu hidup apa tidak hidup? Kira-kira kalau kalian yang diajak diskusi, apa kalian jawab? Hidup apa mati? Hah? Dia tidur. Tidak ingat apapun dia tidur dalam keadaan tidak melihat kamu di hadapannya dan tidak mendengar ucapanmu ketika kamu berbicara. Dengan kata lain tidak berfungsi panca inderanya. Bahkan beberapa orang yang memang jago tidur, hata dipukul nggak bangun. Kayak orang mati. Hei, bangun. Gak bergerak, gak berubah. Berarti perasaan pun berkurang. Kamu ciut, kalau nggak keras-keras amat, nggak bangun dia. Diam saja. Berarti mati toh? Apa hidup? Barakallahu fiikum Sudah, kita jawab saja dengan istilahnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa orang mati itu ada jasadnya, ada rohnya. Jangan dikira rohnya pergi loh. Rohnya pergi mati. Ada, rohnya ada jasadnya. Tetapi berbeda dengan orang yang tidak tidur. Ada rohnya ada jasadnya tapi hidup sempurna. Yang ini ada rohnya, ada jasadnya, tetapi tidak berfungsi semuanya. Kecuali ketika Allah Ta'ala bangkitkan dia. Baru kemudian dia sadar. Ada apa tadi? Baru sadar dia, baru bangun. Berarti berbeda. Bertemunya roh dengan jasad pada manusia hidup. Dan bertemunya roh dan jasad pada manusia yang tidur. Dan dijuluki tidur itu dalam ucapan-ucapan syariat akhul maut. Dalam hadis disebutkan akhul maut, saudaranya mati. Mirip dengan kematian. Bahkan kadang disebutkan dengan siapa yang dimatikan ketika malamnya. Baik, yang dihidup dimatikan sesaat atau matikan sementara. Tetapi sudah kita katakan tadi bahwa itu masih tetap ada ruh, ada jasad. تعلقها به fi halin النوم falaha به تعلق min wajhin ومفارقة من min wajhin berarti saat itu dari satu sisi sepertinya hidup sisi lain sepertinya mati sisi panca inderanya mati nggak hidup nggak mendengar nggak melihat nggak berbicara nggak ada pengaruh kamu apa-apakan saja tetapi dari sisi lain dia masih nafas masih berdenyut dan jantungnya masih hidup. Baik. Yang keempat, ta'alluquha bihi fil barzakh. Yang keempat, bertemunya roh dengan jasad di alam barzakh. Di alam kubur. Fa innaha wa in faraqathu wa tajarradat anhu fa innaha lam tufariquhu firaqan kulliyan. Karena walaupun saat itu sudah dicabut, sudah dipisah, Ternyata sampai di hadapan Allah SWT atau sampai di langit pertama tidak dibukakan pintu, dikembalikan ke jasadnya. Maka saat itu ruhnya mendampinginya. Ada di sampingnya. Lam tufariquhu firakan kulliyan, bukan memisahkan 100%, tidak bihais la yabqalaha ilaihi iltifatul battah di mana tidak bisa ditengok sama sekali keadaannya bagaimana ruh dalam jasadnya fa innahu warada radduha ilaihi waqta salam al musallim karena buktinya kalau ada seorang yang salam dijawab salamnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih siapa yang musallim maka Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat dan sayyahi, memiliki malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kalian kepada orang-orang mati tersebut atau kepada orang soleh atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Maka digabungkan rohnya menjawab dan kemudian berpisah kembali. Taib. Wa warada annahu yasma khafqa ni'alihim. Demikian pula diriwayatkan bahwa orang-orang di kubur tadi mendengarkan langkah-langkah yang mengantarkan jenazahnya. Hina yuwalluna anhu ketika mereka berpaling. Ini juga tanda-tanda kalau ada ruh di sana. Wahadar rad i'adatun khasah. Maka kita katakan itu adalah i'adatun khasah. Dikembalikan tetapi secara khusus berbeda dengan dikembalikannya ruh. Dengan makna hidup kembali. Berbeda. La yujib hayatal badan. Tidak kemudian menjadikan badannya jadi hidup. Tidak. Tidak badannya jadi hidup sebelum hari kiamat. Tetapi itu adalah alam barzah, alam yang kita tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Janin bisa diraba, bisa dilihat dengan alat-alat. Kehidupan dunia kita saksikan sendiri. Alam barzah kita tidak tahu. Dan ketika tidur kita juga tahu. Baik. Apa yang tidak diberikan beritakan kita katakan wallahu taala a'lam. Wal khamis yang kelima ta'alluquha bihi yauma ba'tsil ajsad. Yang kelima adalah ketika bergabungnya ruh dengan jasad pada hari dibangkitkannya jasad-jasad. Wa huwa akmalu anwa'i ta'alluqiha bil badan. Dan itu adalah yang paling sempurna dari bergabungnya roh dengan jasad adalah yaumul qiyamah. Wala nisbata lima qablahu min anwa'it ta'alluq ilaih dan tidak bisa dibandingkan dengan pertemuan roh dengan jasad yang lain. Enggak bisa dibandingkan pertemuan roh dan jasad di janin. Enggak bisa dibandingkan dengan pertemuan roh dan jasad di dunia. Enggak bisa dibandingkan dengan pertemuan roh dengan jasad ketika tidur nggak bisa dibandingkan pertemuan roh dengan jasad ketika di barzah. Nggak bisa dibandingkan. itu huwa ta'alluqun la yaqbalul badan ma'hu mautan wala nauma. Saat itu kehidupan sempurna. Tidak ada kematian. Sudah diriwayatkan ketika kita mengkaji kitab Aqidatus Salaf bahwa didatangkan kematian dan disebelih di antara surga dan neraka. Dan dikatakan pada mereka khuludun wala maut. Kematian, uh, kehidupan, nggak ada kematian. Kekekalan, nggak ada kematian. Ini menunjukkan hidupnya hidup yang sempurna. Wala nauman wala fasada. Tidak ada naum, tidak ada kelalaian, nggak ada fasad, nggak ada kerusakan. Fan naumu akhul maut. Yang namanya tidur itu saudaranya mati. Dan itu adalah kelemahan. Fata'ammal hadha yuzih anka iskalatin kathirah. Pahamilah ini. Perhatikan ini. Niscaya akan menghilangkan darimu segala macam kebingungan. Katanya ruh dikembalikan pada jasad. Tapi kok di kuburnya nggak hidup? Kan harusnya kalau dikembalikan hidup. Ya. Jawaban ini, Alhamdulillah. Menjawab pertanyaan-pertanyaan menjawab kesulitan-kesulitan yang kalau kau pahami, kata beliau, yuzih anka, akan bergeser darimu, akan hilang darimu segala macam iskalat, segala macam kebingungan-kebingungan. Karena dikembalikannya roh ke dalam jasad di kuburnya berbeda. Bukan dikembalikan kemudian hidup seperti hidup dunia, bukan. Tetapi di alamnya sendiri, di alam barzah yang wallahu taala alam kita tidak tahu. Wakadzalika Laisa su'al fil qabri lirruh wahdaha. Pertanyaan. Munkar dan nakir. Tidaklah pertanyaan itu kepada ruh saja. Kama qala Ibn Hazm, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm dan lain-lainnya. Wa afsada minhu qawlu man qal, dan yang lebih rusak lagi adalah ucapan yang berkata innahu lil badani bila ruh. Oh itu badan saja yang ditanya. Enggak ada ruhnya. Ini juga salah. Yang bertanya, yang mengatakan bahwa yang ditanya itu ruhnya saja, badannya enggak. Seperti ucapan Ibnu Hazm adalah ucapan batil, ucapan salah. Lebih salah lagi, lebih rusak lagi kalau yang berkata yang ditanya itu badannya saja, tidak ruhnya. Lebih ngawur lagi. Yang benar adalah ruh dengan jasadnya tetapi tidak seperti kehidupan dunia. Tidak seperti kehidupan dunia. Wa kadzalika innahu lil badani bil ruh wal ahadits sahihah taridul qawlain. Adapun hadis-hadis yang sahih menyebutkan dengan dua pendapat digabungkan, rohnya dan jasadnya. Wa alam wa kadzalika adabul qabr yakunu lin nafsi wal badan. Demikian pula adabul qabr. Adab kubur adalah pada badan dan ruhnya jami'an bittifaqi ahli sunnah dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah tun'amun nafsu wa tu'adzabu mufradatan anil badan mutasilatan bihi akan merasakan kenikmatan pada jiwanya akan merasakan sakitnya diadab mufradatan anil badan terpisah dari badannya tapi bersambung dengannya ini yang yang sulit untuk dipahami ya. ruhnya merasakan jasadnya merasakan tetapi bukan berarti digabung seperti kehidupan dunia Barakallahu fikum digabung tapi bukan seperti kehidupan dunia hanya berkait antara keduanya muttasilatan bihi muttasilah artinya bersambung badannya merasakan demikian pula ruhnya merasakan wa alam anna adzab al-qabri huwa al barzah ketahuilah bahwa yang namanya adab kubur adalah adabul barzah, azab di alam barzah. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر perhatikan adab kubur adalah adab barzakh apa bedanya kubur mungkin maknanya agak lebih sempit bagaimana pertanyaannya sekarang kalau ada orang yang bertanya ada seorang mati tidak dikubur. Dibuang ke jurang, dibuang ke laut, atau apa lagi? Atau dia mati rusak di hutan, nggak ada yang menolong sampai hancur. Apakah mereka diazab di kuburnya? Apakah ada adab kubur atau tidak ada adab kubur? Adab kubur, enggak dikubur kok. Apa namanya berarti? ada apa kalau dia adab? Kata para ulama, maknanya adab kubur adalah adab di alam barzah. Sehingga ketika orang sudah mati, maka alamnya sudah alam barzah. Maka orang itu dikubur atau tidak dikubur akan datang adabnya kalau memang mereka adalah orang yang pantas diadab. Paham ya? Berarti adab kubur istilah saja. Kalimat qabr, adabul kubri itu istilah. Maknanya adalah adab fil barzakh azab di alam barzakh alam barzakh adalah alam sejak kematian sampai nanti dibangkitkan ini masa-masa di alam barzakh maka mereka-mereka yang pantas diazab akan diazab apakah dikubur ataupun tidak dikubur bagaimana kalau beberapa orang Hindu membakar mayatnya sampai hangus setelah itu dihancurkan sampai jadi abu, setelah itu abunya disebar di laut. Apakah ada adab kubur? Ada. Barakallahu fikum. Kayak apa? Wallahu taala a'lam. Yang jelas ketika dia mati itu sudah alam barzah. Dan azabnya disebut azab barzah. Apalagi jasadnya sudah kelihatan dibakar di alam nyata. Ya toh? Sudah kelihatan dibakar kembali kepada kitab. Berarti yang namanya azabul qabri adalah azabul barzakh. Fakullu man mata wa huwa mustahiqun azab, siapa yang mati dan layak di na nalahu nasibuhu minhu, dia akan mendapatkan bagian azabnya. Kubira au lam yukbar, sama saja dikubur ataupun tidak dikubur. Akan tetap mendapatkan bagian azab. Akalat husiba Awet hatta sara ramada. Apakah dia dimakan binatang buas? Habis. Atau terbakar sehingga menjadi ramad. Jadi abu. Atau nusifa fil hawa. Atau abunya ditebarkan di udara. Atau suliba. Atau dia disalib. Sampai hancurnya. Atau fil bahar. Atau tenggelam dalam lautan. Atau dimakan ikan-ikan. Wasala ila ruhihi wa badanihi minal adab akan sampai ke badannya dan sampai pula kepada rohnya azab kalau memang orang-orang yang layak dia azab ma yasil ilal maqbur akan sampai kepada orang-orang tersebut seperti apa yang sampai pada orang-orang yang diadab kubur akan ditanya juga nah akan ditanya juga Hanifin a'azakumullah wa ma warada min ajlasihi wa ikhtilaf adla'ihi wa nahwi dhalika fayajib an yufham an Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muradahu min ghairi ghuluwin wala taqsir. ucapan Rasulullah SAW. alaihi bahwa nanti akan sampai bersilangan rusuk-rusuknya dan seterusnya karena sudah kita katakan tadi alam barzah bukan alam dunia. Harus dipahami ucapan Rasulullah SAW tanpa ada gulu, tanpa ada ifrat, tanpa ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Fala yuhammal kalamuhu ma Maka jangan ditakwilkan kepada apa-apa yang tidak terkandung dalam maknanya. Wal yuqassir bihi an muradihi. Dan juga jangan <laughs> terlalu kaku pada makna zahirnya saja. Minal huda wal bayan. Maka kita harus terbimbing dengan bimbingan Rasulullah SAW dalam memahami ucapan beliau alaihissalam. Fakam hasal biihmali dalika wal udul anhu min al balal wal udul anil sawab. Betapa banyaknya orang yang melalaikan hal ini mereka terbawa kepada kesesatan, menyimpang dari petunjuk, keluar dari kebenaran dengan sekian jauhnya Ma la ya'lamuhu illallah. Apa yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersilangan rusuknya itu maksudnya tidak bersilangan. Ya enggak mungkin. Bertentangan 180 derajat. Ini namanya kamu nggak nggak memahami atau nggak percaya dengan ucapan Rasul. Ya, itu ekstrim. Ditakwilkan kepada makna yang sama sekali nggak berkait. Maksudnya dipukul itu bukan dipukul. Maksudnya dia uh, tulang rusuknya bersilangan itu bukan bersilangan. Terus apa faedahnya ucapan Rasulullah SAW menyatakan hatta ikhtalafat adla'u. Jangan ditolak sampai menakwilkan maknanya mala yahtamiluh apa yang tidak terkandung dalam makna kalimat Rasul yang berarti tidak percaya dengan ucapan Rasul Sebagaimana para pengingkar-pengingkar sunnah, para pengingkar-pengingkar adab kubur, mereka tolak semua hadis itu tadi. Dan ada yang sebaliknya menyatakan ia ya, berarti betul-betul jasadnya bersilangan. Hanya mereka penasaran. Digali, dilihat rusuk-rusuknya masih utuh kok. Tidak bersilangan. Ya. Atau malah berantakan atau malah begini malah begitu. Kamu tidak memahami bahwa alam barzakh tidak seperti alam dunia. Percaya dengan ucapan Rasulullah SAW. Pasti benar. Tetapi gambaran di sana tidak sama dengan gambaran di dunia. Maka kita jawab, Wallahu ta'ala a'lam. Seperti apa keadaan mereka. Barakallahu fikum. Semoga kita tidak mengalaminya. Semoga kita tidak merasakannya. Kayak apa diadab di kubur Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selamat dari azabul qabri dan selamat dari azab an nar dan selamat dari fitnatil masihid dajjal.